<laughs> Wah, ini dijawab kalau ditanya. Sudah sampai mana sampai titik? Sekarang sudah sampai titik yang mana? Rukun berapa? Oh, nggak ada yang bawah nggak ada yang bawa ganti gampang mana <laughs> bawa kalau sedih, Hah? Oh, kalau sedih apa salat, anu <laughs> yang bawa kalau sedih silahkan keluarkan biasanya bawa kalau sedih semua ahlan wa sahlan sudah salat sudah sering cuma memang penting kita perlu sih perlu kita pelajari lagi perbaiki lagi tapi kalau fikih sebenarnya kan banyak istilah, walaupun itu merupakan apa? Apa namanya? luasnya, lempangnya agama kita mudah tinggal kita milih yang rajih dari ada perbedaan-perbedaan yang artinya tidak sampai membuat apa namanya khilaf khilaf tabad ada yang hanya sekedar ini khilaf atau khilaf tanawu variatif sehingga tidak perlu sampai berseberangan tapi kalau masalah akidah tauhid ini satu prinsipnya semua sama. Berbeda tauhidnya ya sudah berbeda semua. Dan <clears throat> baik kita lanjutkan aja. Alula tafsir masail fihi masail ya. Fihi masail. تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا sudah lewat dan itu berlaku untuk semua tempat yang di situ Allah didurhakai. Dan ditekankan sekali buat para tolabah. Ditekankan sekali buat para tolabah. Di dalam Hilyatul Awal, Hilyatul Talib ini, yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Salam Beliau mengingatkan untuk para tolabah jangan Very pericoloso. Tahu, oh, nyerempet-nyerempet bahaya. Berada di tempat-tempat yang di situ penuh dengan tuhmah. Tempat-tempat yang itu membuat dia tertuduh. Orang bertanya-tanya melihat dia. Itu hanya jadi sekedar itu. Kenapa? Tempat-tempat yang di situ tidak layak untuk dia berada di sana. Kok dia ada di situ? Taruhlah itu misalnya dia mungkin hal tegut, apa nunggu bus atau nunggu kendaraan, jangan di depan bioskop. Ya, jauh-jauh. Di depan PlayStation misalnya, di depan kafe, jangan sampai. Baik berlaku untuk tempat-tempat yang dua di situ Allah didurhakai para pelabah harus menjadi orang yang terdepan untuk jauh dari tempat-tempat tersebut bahkan pada sampai sampai pada tingkatan yang ya memang ya kekurangan kita mungkin juga banyak kita juga melakukan malaikat tidak masuk ke sana kita masuk ke sana Iya kan? Sering nggak kalian? Tiap Jumat, tiap Ahad, ya kan? Iya kan, kita juga sering ya. Kan? Tempat-tempat yang malaikat tidak masuk, kita masuk di sana. Perangan kita, no, ya. Tempat-tempat ikhtilat, Makanya kalau memang ber, kemarin sampai ke apa, mungkin ada yang dapat dalam grup Nah, saya nasihat Ustaz Lukman Allah untuk Salman salafi mandiri supaya jangan belanja di AIC. Tahu AIC? ACI. Alfamart, Indomaret, <laughs> dan Carrefour. Kenapa? Ya kalau bisa, ya, pertamanya untuk memberdayakan salafiyin. Lebih dari itu ya, tempat-tempat keramaian seperti itu ya. Nah. Khususnya apalagi apa namanya ya se secepatnya lah kalau misalnya pun juga belanja. Jadi kan memang kalau misalnya dilarang karena ada musiknya, ada stilatnya, segala macam kita nggak bisa lepas memang. Tapi itu bukan jadi alasan untuk kita bermudah-mudahan. Ya, nah, pun kita istirahat bukan itu jawaban. Itu bukan jawab, jawaban. Tapi sebagai, bagaimana sedapat mungkin kita jauh dari tempat itu. Lebih-lebih malah Para hamalatul Quran lebih-lebih ditekankan lagi. Kalau sayang sama Al-Quran yang ada di dadanya, menghargai Al-Quran yang ada di dadanya, ingat ini. Ingatkan. Dan kita semua hafalatul Quran. Paling tidak satu juz kita hafal. Nah. Baik. Qala Allah thaniyah anna al-ma'siyata lihat qad tu'athiru fil ardi wa kadzalika ta'ah. Kedurhakaan itu kemaksiatan itu itu berpengaruh pada bumi, pada tempat. Sebagaimana ketaatan suburnya tanah itu karena ketaatan yang di atasnya. Bencana alam itu karena kedurhakaan di atasnya. Itu aja jelasnya. Ini lebih diantaranya. Nah, seperti digambarkan eh, apa? Misal, kenapa masjid lebih dicintai oleh Allah daripada pasar? Ya. Itu lebih yang utama daripada daripada pasar. Di dalam masjid Rijalun la tulhihi tidak rijalatun wala bay'un an Di masjid itu ada rijal yuridu an yuriduna yatatahharu yuhibbuna haru atau yuriduna haru. mereka menginginkan ada orang-orang yang menginginkan kesucian orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan hal-hal yang sia sia-sia Nabi pasar itu kalau pasar kalau kita bayangkan pasar bukan pasar seperti kita ya pasar zaman Rasulullah yang jualan yang anu jual beli laki-laki rijal. Masyaallah salam. Nah, makanya kan yang apa memang ujian berat kita di zaman ini. Nah, belanja ke pasar mending kalau sopan pakaiannya ini ya apalagi kalau di pasar di Sumatera Sumatera Arab di Medan lagi pasar sentral apa ya, pasar pasarnya ataupun pasar-pasar daerah kecil apalagi nah itu disebutkan oleh diantaranya juga oleh Syekh Muhammad bin Salim Al-Taimin kan apa ketika ketaatan itu berpengaruh pada tan pada bumi maka karena itulah masjid menjadi tempat yang lebih afdal karena di situ ada zikrullah tilawatul Quran salat apalagi eh, turus dan kira peringatan kalau dahulu makanya sering <laughs> ini diulang-ulang aja saya tambah kita semua yang punya anak lebih-lebih mereka yang belajar di masjid, di pondok, di mahat, di masjid lah terutama tempat dia belajar, tolong diingatkan. Tolong diingatkan. Kalau di rumah, anak sempat tanya-tanya kemarin sebagian sebagian santri yang kuliah, di rumah ribut enggak? ramai enggak? Enggak. Nah kok di rumah Allah ribut? dia mereka. Nah ada sedikit. Oh, ini, ini yang abinya Ustaz kenal lah ini. Ustaz nggak takut sama abinya. Paling-paling saat Ustaz dipukul nggak masalah. Atau di polisi kan nggak masalah. Jadi kalau ingat <laughs> ingatkan ya anak-anaknya yang Ustaz kenal itu dua kali kan, ya nah. Kalau misalnya itu yang lain mungkin dijewer sekali, kamu dua kali. Ya. <laughs> orang tuanya abinya kenal sama Ustaz. Dan ya apalagi anak ustaz min bagi aula hmm. anak keras semua anak keras sama anak ustaz lebih lebih kalau tidak bisa dia diperingatkan dengan apa tidak takut dengan nabinya tangan anak akan main biar menjaga karaku nah ya, kalau tidak bisa mudah-mudahan alhamdulillah anak-anak ustaz di sini mah masya allah bisa di nah. tapi kadang-kadang kalau dengan anak sendiri mungkin anak lebih Ratun kinana jeweran, cubit, tidak masalah. Nah, tapi dengan anak yang lain mungkin kalimat anak yang mungkin tajam, pedas. Kalau berbekas, walhamdulillah, artinya masih hidup, <laughs> masih peka berarti. Tapi kalau enggak, nah, Allah. <coughs> Tapi gitu ya. <coughs> masjid. Kalau dahulu orang masuk ke masjid itu betul-betul keluar dari sana, itu akhlak dari masjid dibawa ke pasar jual belinya jujur, selalu zikir, tutul amar ma'ruf nahi mungkar, hak orang terpenuhi. Ya. Tapi kalau sekarang hak anginnya apa? Masuk masjid dengan akhlak pasar. Akhlak pasar itu apa? Teriak-teriak. Subhanallah. Karena ini <laughs> gimana? Kalau yang subhanallah ya, kalau yang masih kecil-kecil tuh memang masya Allah antum tak ya antum tahu sendiri kan kita berusaha makanya yang diingatkan orang tua para abah yang punya anak tolonglah masjid kita ini masjid itu tempat yang mulia akan dicintai oleh Allah Ahabu biqan ard tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid sebisa mungkin diingatkan di rumah Apalagi kalau dia kelihatan dari abi-abinya, abahnya masya Allah tenang. Jadi wah ini ingin tenang cuma ketemu temannya, teman-temannya lagi. Nah, ini di, dibiasakan diingatkan di rumah untuk menghormati masjid, supaya wudhu tenang di masjid. Kalau main boleh silakan main. Di, pernah juga di zaman Rasulullah, tapi permainan itu bukan setiap saat Memang anak-anak itu main, tapi janganlah mereka dibiasakan untuk dibiarkan main di masjid. Di zaman Rasulullah juga masjid itu pernah jadi tempat main, tapi di waktu Id. Dan itu pun juga bukan nggak nggak ada kegiatan nggak diceritakan ada hingar-bingar. Orang-orang Habasyah main main silat lah istilahnya. Atraksi ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Hari memang hari gembira, yang paling boleh. Ya. ya kan saat-saat seperti kita dalam proses belajar ini tolong di apa namanya abah yang punya anak yang masih ini full day bantu kami untuk mengingatkan di rumah ya tidak dengan mungkin tidak dengan ancaman tapi dengan janji ya. kalau kamu bisa tenang di masjid tapi kasih hadiah kan enak dia nggak akan terasa merasa dia gitu. Ya. Itu mana mungkin lebih lebih semangat ya untuk diam untuk tenang di masjid. Ya. Para santri juga lebih-lebih para falabah yang sudah yang nginap lah lebih-lebih yang sudah baliknya yang lebih-lebih sudah baliknya mana berapa orang sini yang sudah 15 tahun tujuh tangan yang sudah 15 tahun berapa orang Tunjuk tangan. Kamu berapa tahun umurnya? Ya, sekolah baik Hab. Hah? Masya Allah banyak. Tunjuk, tunjuk dulu. Tunjuk dulu, angkat tangannya dulu. Anak mau hitung, anak mau lihat. Anak tandai wajahnya. Asyik. <laughs> yang tinggi, kamu jangan sembunyi. Itu di belakangnya itu. Berapa tahun umurnya? Masih balita? Belum mimpi berarti. <laughs> Ayo. Bangun, iya, tuyul naik, naik tunggu sana. Anak mau lihat, anak tandai wajahnya. Kalau sampai apa namanya terjadi lagi artinya seperti anak kecil, anak turunkan aja kelasnya. Ya, turunkan kelasnya ya. Yang kalau tadi kelas enam, anak bilang sama mas Onya, masukkan kunci kelas dua, Benar loh. Dan ini Anda tahu tanda-tandanya abinya. Ayo, Umar, Usman, Usman. Ayo, siapa lagi? Rasid, anak tanda ya nah itu lagi ya nanya mas nah, lain nah, tanda ya ini sudah balik ini ya nah, nah wah itu lagi yang <laughs> tinggi nah salah <laughs> jangan takut bilang udah balik kok nah Sufri belakangnya masih balita kan? <laughs> Baik. Minta kepada Allah berkah umur. Allah mubarik lana fi marzaqtana. Sudah sampai umur antum balik. Sudah dikasih kesempatan oleh Allah bah, balik. Kalau dalam kalau Rasulullah apa maksudnya? ada musim-musim jihad, antum sudah layak untuk ikut tampil perang. Hmm. Antum sudah layak untuk tampil perang. Kalau antum hafal Al-Baqarah, ya bagus itu nanti bisa jadi jenderal perang jadi panglima pernah kan berita ya Rasulullah walaupun usia masih kecil sama bin Zaid atau ada sahabat yang lain kamu ngapa apa Al-Baqarah kamu tinggi nah hebat kan <coughs> baik nah artinya apa Pak Antum yang sudah balik yang lebih terdepan untuk menjaga menjaga kehormatan masjid Nah, menjaga kemuliaan masjid. Memakai majelis ilmu, nah, jangan lagi apa namanya terdengarkan ya apa namanya ya antum yang paling tidak pantas untuk ramai di masjid gitu. Antum yang paling tidak pantas sudah balik ini anak tandai tadi itu, Masyaallah. Allah. Nah, sudah balik, tidak pantas lagi untuk dia apa namanya di masjid itu kayak di pasar maksudnya apa kan belum tahu kan kalau orang pasar manggil teman manggil temannya gimana eh? ada perlu sesuatu gimana nah, kalau misalnya tertawa juga orang pasar gimana kalau tertawa Guyan bukan nggak boleh guyan. Para sahabat juga guyan. Bahkan ada di antara sahabat itu yang dia itu istilahnya Da'abah ya, apa ya? Muda'abah senang kali mengguyon apa mengguyoni Rasulullah. Senang kali bikin Rasulullah tertinggal-tinggal. Artinya maksudnya bukan orang Rasulnya, tapi sahabat lain bikin tertawa. Nah, sampai dia ini saking senang guyonnya itu dijadikan komandan ngerjain sahabat-sahabat yang lain. Hmm, jengkel ya, kerjainnya para sahabat yang lain suruh nyalakan api unggun, ayo masuk semua, Enggak ada yang berani. Kami disuruh, kami disuruh diperintahkan Allah untuk lari dari api. Ya, jangan dekat api atau. Nah, akhirnya dilaporkan para Rasulullah, nggak boleh. Kalau kalian masuk ke dalamnya kalian nggak akan keluar keluar. Tapi ini ini apa wujud artinya di zaman sahabat pun ada yang berkelakar. Tapi nggak bikin keributan keramaian di dalam masjid setiap saat. Apalagi apa namanya? Ya, ada waktu-waktu kan apa namanya setiap saat terdengar lah ya. itu jaga juga kita punya tetangga tetangga kita campur baur orang-orang awam hizbiyun belum mungkin belum sampai ke kita kalau mungkin apa kalau mungkin di tempat mereka sendiri wallah alam ya tapi kalau nah, mereka bisa saja apa menuding kalau dulu di masjid yang apa tempat yang lama di belakang kita mungkin banyak katanya ahlu sunnah katanya sunni dan miring nah, ya nah ini yang di, dijaga kalau <clears throat> boleh hal antum yang sudah balir yang sudah artinya pahala dan dosa itu sudah buat antum sendiri pahala dan dosa itu sudah buat antum sendiri tidak lagi untuk orang tuanya antum betul-betul nyari pahala itu seperti apa yang mendorong niat untuk belajar sudah muncul dari diri sendiri beramal Kenapa terlepas? Terlepas. Khawatir didengar orang. Ini bukan bukan bukan marah-marah kita. Gitu <laughs> Walaupun bentuknya marah-marah, karena yang <clears throat> itu repotnya ya. Repotnya kan di situ. Kalau orang Medan keras sedikit dikirain marah-marah ngomong-ngomong pada itu. Nanti kalau ada <clears throat> pilihan gitu. Tapi itu memang nah ya untuk peringatan kita semua saling tahun ya. Berkuah juga tolong ingatkan supaya masjid itu jadi apa namanya lebih berwibawa terhormat lah kita lebih dahulu yang Makanya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Innama ya'muru masajidallahi Siapa? Man amana billahi wal yawmil akhir Nah, Nah, mereka yang berhak mereka yang walam yaksha illallah orang-orang yang khasyah kepada Allah orang-orang yang beriman antum sekarang sudah terhitung balik berarti iman dan itu semua sudah antum pegang sendiri. Nah, antum yang yang paling berhak. Kalau antum merasa diri beriman dan takut pada Allah, apalagi dengan Al-Quran yang ada, antum lebih berhak untuk memak memakmurkan masjid ini. Nah, meramaikannya bukan dengan keributan tentunya, dengan keramaian, dengan dikurullah, antum baca Al-Quran. Nah, apa namanya? mudakara pelajaran atau apa dan juga <clears throat> yang seputar itulah jaga juga kebersihannya kerapiannya nah <clears throat> baik ya jadi peringatan buat kita semua kita juga yang apa namanya yang sering lupa sama kita manusia. Kadang-kadang sudah ketemu sama teman ya, di masjid, ya. keluar suaranya, tertawa yang terbahak ataupun yang lainnya yang ya, ini sudah dapat mungkin kita untuk ya saling ingatkan jangan terulang lagi. Nah, ya. khususnya para pelabah, pelabah yang hafal quran mereka yang hafal belajar di masjid, mereka yang paling terdepan mestinya menjaga kehormatan dan kemuliaan masjid. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Antum kan ingin yang dapat yang seperti ini. Takwaan hati. Nah, masjid di antara syiar syiar Allah. Maka jagalah. Berusaha untuk apa namanya? di apa dihidupkan apa yang bisa yang pantasnya untuk untuk masjid. Baik, qala الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال mengembalikan masalah-masalah yang muskilah kepada masalah-masalah yang terang, yang jelas supaya hilang muskilahnya. Muskilah itu artinya kesamaran, ya. Sesuatu yang belum jelas atau menimbulkan keruwetan. Nah. Di mana dari sisi mana diterangkan oleh ulama itu orang memenuhi nazar kan wajib. Memenuhi nazar kan wajib. Nah, memenuhi nazar kan wajib. Tapi kenapa Rasulullah sampai itu kan artinya apa ada isyarat larangan, larangan dengan ditanyakan oleh Rasulullah. Kenapa? Apakah di sana ada apa namanya berhala orang-orang jahili yang dulu pernah disembah di sana atau diibadahi? dia ah, ya, dengan segala macam bentuknya seperti menyembelih untuk berhala tersebut. Yang kedua, apakah pernah dahulu id perayaan hari raya di tempat tersebut? Ini kan isyarat larangan. Kalau dua hal ini ada, berarti nggak boh, nggak boleh. Tapi dengan perincian pertanyaan dari Rasulullah itu hilang fiskalnya. Dengan keterangan Rasulullah di dalam bentuk pertanyaan itu, ketika dijawab tidak, tidak, kemudian Rasulullah aufi binadarika ini menghilangkan ke kemusilahan dari larangan larangan tersebut. Nah, <clears throat> dan ini faedah yang sebetulnya umum ya. Walaupun bukan masuk dalam faedah yang dengan bahasa fikih atau usuliyah, tapi hal-hal yang seperti ini banyak disebutkan di dalam usul. Maksud diantaranya mengembalikan perkara-perkara yang mutasyabih kepada yang muhkam supaya hilang ya Ya, yang samar-samar tadi supaya dia jelas hmm, mau mengembalikan yang apa namanya eh, mujmal kepada yang mubayan artinya kita dapatkan perkara-perkara ini kok masih global nah, bawakan kepada lihat mana yang masih sudah terperinci nah, seperti itu maksudnya artinya kalimat ini bisa diterapkan dalam bentuk yang lain seperti tadi. Rabi'ah istifsalul mufti idah saja ila dari Rincian pertanyaan apa namanya permintaan rinci dari seorang mufti jika dia memerlukan. Artinya ketika orang itu mungkin menanyakan masalah, mufti yang ditanya itu boleh dia men, apa, menanyakan lagi secara detail. Maksudnya apa pertanyaan itu? Ya, atau apakah dari penjelasan dari si penanya yang mencari fatwa atau si mufti yang memberikan apa namanya kemungkinan istirabi. Misalnya kalau tentang warisan, warisan, hmm, ya dia boleh apa merinci, yang nah, meninggal misalnya pamannya atau nah, pamannya ya atau kakeknya meninggal. Nah kemudian meninggalkan harta warisan, dia punya yang ada bapaknya, kemudian saudara bapaknya, nah, ibu, apa, kemudian apa laki apa cuma tidak dijelaskan seperti itu dia mengatakan nah, dia meninggalkan apa namanya dua anak laki-laki satu anak perempuan misalnya nah, berapa nah, mufti boleh menanyakan itu dua anak laki-laki itu misalnya mereka saudara kandung nggak dengan anak perempuan ini tadi? Atau secara rinci lagi? Hmm. Apalagi kalau misalnya ditambah kakeknya meninggalkan saudara, saudara kemudian meninggalkan anak dua laki-laki satu perempuan. Nah ini dipertanyakan lagi, saudara itu saudara sebapak, saudara kandung. Ya, yes? nah ini di, di apa namanya itu yang diantara bentuk istighfar Nah, ini dia tepat di sini syahidnya dalam bab ini pertanyaan rinci dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah di sana ada dahulu berhala yang pernah mempunyai milik orang jahiliyah atau yang kedua pernah apa di sana id hari-hari raya yang mereka lakukan. Itu pun seperti dikatakan oleh beliau di sini, idah saja ila dari Kalau diperlukan. Kadang-kadang kalau muftinya pintar ya mungkin dia akan memberikan jawaban yang juga rinci walaupun tidak ditanya secara rinci bisa demikian bisa seperti Rasulullah ketika ditanyakan para sahabat tentang laut misalnya sebagai gambaran laut mereka kami ya Rasulullah kalau ya, apa safar naik kapal bawa air sedikit kalau kami pakai untuk wudhu kami nggak bisa minum kami nggak bisa minum nah hukumnya air laut bagaimana Kan ditanyakan. ini pelajaran antum bulu-bulu maram ini kan? Iya. Yeah. Apa kemudian jawab Rasulullah? Al-bahru tahuru ma'hu wal hillu maitatuh. Kan ditanya para Rasulullah tentang para sahabat kan nggak bertanya tentang bangkai kan? Nggak bertanya. Tapi ini mufti yang cerdas itu akan memberikan rincian. Mungkin dibutuh, dibutuhkan. Nah ini tanggapnya Rasulullah SAW zakatnya beliau, cerdasnya ya, jeniusnya beliau. Tanggap. Ya. Ini ketika ditanyakan demikian hmm, berlayar berarti kan butuh makan. Gak mungkin mereka berburu. Dengan apa mereka di darat jauh? Berarti kalau misalnya mengambil dari bangkai-bangkai laut boleh di dimakan. Apapun juga anjing lautnya. Kalau memang dia itu hidup di laut dominannya ya, Kemudian ada babi laut ya, singa laut. Nah. Baik. Qala al-khamisa anna takhsis al-buq'ati bin nadhar la ba'sa bihi idza khala minal mawani. Nah. Mengkhususkan satu tempat dengan nadar itu tidak apa-apa. Jika bersih dari penghalang-penghalang. Penghalang apa? Penghalang untuk dipenuhinya nah, nadar tadi. Seperti disebutkan dalam hadis. Tempat itu maksiat misalnya, pengennya dia apa datang ke sana ya tidak boleh Walaupun misalnya itu bukan kesyirikan ya, tempat maksiat. Nanti kalau berhasil mau nonton bioskop nih itu <laughs> sama saja. Mau meja, ya, nah, tidak boleh. Kalau sarisah Alman umin minhu idza kana fihi watanun min awsanil jahiliyah. Ini diantaranya. Walau ba'da zawalihi. Larangan diantaranya itu. Di sini larangan untuk memenuhi nazar. Dalam hati ini menyembelih. Itu kalau di situ ada watan. Berhala diantara berhala jahiliyah walau ba'da zawal, walaupun sudah hilang, walaupun sudah dibuang. Nah, karena dikhawatirkan akan apa seakan-akan mem, mem, apa, memuliakan, takzim kepada tempat tersebut. sabia al minhu idza kana fi 'aidun min a'yadihim walau ba'da zawali. Sama juga. Ya, ini larangan itu untuk menghadar seperti itu kalau di situ ada id dari hari-hari raya mereka walaupun setelah hilangnya. Nanti setelah nggak ada lagi itu tetap tidak tidak boleh. Samina annahu la yajuzu wafa bima nadar fi tilkal buq'ah. Nah, tidak boleh memenuhi nazar di tempat tersebut li'annahu nadru maksiyah. Karena itu nazar maksiat. Man nadhara an yuti Allah fal yutihu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si Itu dalilnya yaitu siapa yang bernadar untuk berbuat maksiat kepada Allah jangan lakukan, jangan penuhi nadarnya. Tasiah yang ke-9 al-hadar min musyabahatil musyrikin fi a'yadihim walau lam yaqsid. Hadar, hati-hati ya jauh dari meniru-niru orang musyrikin di dalam urusan hari raya hari raya mereka walaupun dia tidak bermaksud demikian. Nah, artinya tidak sengaja, bukan sengaja ingin meniru, mengikuti hari raya mereka, tapi kalau nah itu bisa teranggap tiruan karena tempat tersebut pernah dilakukan itu apa namanya perayaan-perayaan jahiliyah, maka tidak boleh. Nah, terus yang ke sepuluh, nadr masila nadra fi maksiat la nazar fi maksiat. Tidak boleh nazar untuk maksiat. Nah. Tapi ini keliru dalam artian kalau tidak ya, dia bukan keliru ya. Mungkin beliau masukkan lain. Dalam hadis disebutkan la wafa'a fi ma'fa fi nadri maksiat. Nah, seperti dalam hadis tadi Man nadhara an ya'si Allah fala ya'si. Siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah janganlah dia melakukan maksiat tersebut. Nah. Nah, di sini kalau yang disebutkan oleh Syekhul Islam la nadra fi maksiat ini bisa bermakna nazarnya itu tidak sah. Tidak, tidak sah. Artinya tidak sah, tidak ada sama sekali. Nazar itu tidak berlaku. Kalau dalam bahasa anunya, la yanaqid. La yanaqid untuk nazar maksiat. Ini menurut beliau. Nah, tapi pada jumhur ulama, nah, tapi mungkin ini bukan ini maksud beliau, mungkin bisa sampul dalam atau ya. Yang dimaksud oleh para nafatallah ini jauh lah mungkin lah mungkin bukan bukan itu yang dimaksudkan oleh beliau. Mungkin yang dimaksud tadi itu la wafa. Ya, tidak boleh memenuhi nazar yang maksiat karena ada hadis itu. La ma'ifah apalagi beliau menyebutkan dalilnya. Ya, man nadara an ya'si Allah fala ya'si. Nah, di sini kata para ulama nazar yang seperti itu tetap ian akid, tetap ian akid jadi nazarnya tapi tidak boleh dia penuh penuhi. Nah, tidak boleh dia tunaikan. Nah, Tidak boleh dia tunaikan, tidak boleh dia penuhi. Nazar kalau lulus nanti apa gitu. Bikin maksiat lah apa. Nah, terserah. Nah, banyak maksiat Pokoknya semua yang menyelisihi aturan Allah dan Rasulnya itu adalah maksiat. Semua yang menyelisihi aturan dan Allah dan Rasulnya itu mak maksiat. Dan itu termasuk perkara-perkara jahiliyah. Nah. Baik. Cuma memang para ulama khilaf. Para ulama khilaf. Khilafnya di mana? Apakah kemudian orang itu apa yang harus dilakukan dengan nazar itu tadi? Dengan nazar itu tadi. Kan nazarnya berarti yang akid. Hmm, jadi. Terus tapi dalam bentuk maksiat. Nah, kemudian karena tahu nggak boleh, apa yang harus dia lakukan? Nah, ada yang mengatakan apa namanya uh, kafaratul yamin, ya. Nah, ini seputar seputar itu. Kemudian yang ke sebelas la nazar ibni Adam fi ma la yamlik. Tidak ada nazar bagi Bani Adam dalam hal-hal yang bukan dia miliki, bukan dia kuasai. Tidak ada di tangan dia, bukan hak dia untuk mengeluarkan atau atau dia tidak mampu untuk melakukan Nah. nah, kan banyak. Nah, bisa kita mungkin kalau misalnya nazar nanti kalau misalnya saya berhasil, saya mau terbang ke langit. Ya, siapa yang bisa? Atau nanti mau turunkan bulan. Ya. Nah. Atau membelanjakan uang tapi bukan punya dia. Punya orang lain. Nah, ini <clears throat> simpulan yang ada di, di dalam bab ini yang juga penting termasuk juga di sini tadi sudah kita sebutkan kalaupun ini terkait dengan apa namanya tempat ya dalam hal ini masjid masjid dirar yang mereka inginkan itu untuk sholat di dalamnya untuk ibadah walaupun itu untuk karena ini karena Allah tapi tujuan-tujuan mereka melakukannya itu bukan karena keimanan mungkin atau bahkan tujuannya untuk memata-matai kaum muslimin tafrik memecah belah kaum muslimin hal yang sifatnya dosa itu tidak boleh. Rasulullah artinya Rasulullah dilarang untuk sholat di sana, maka bisa dikiaskan tempat-tempat yang lain yang di situ Allah didurhakai, maka tidak layak untuk kita nah, berlama-lama di sana tempat keperluan. Nah, ya. Pasar ataupun yang ya, mall apalagi tempat yang seperti itu dengan musiknya lebih-lebih tidak pantas. Makanya ini selalu diingatkan buat para talabah lebih-lebih ah dengan tentang Quran. Mungkin belum sekarang antum merasakan, ya, belum sekarang antum merasakan. Walaupun sebetulnya kalau mau sadar, mau jujur sudah sering. Artinya buah dari yang antum lakukan itu sudah sering. Apa? Keteter hafalan antum. Jujur aja, sulitan untuk menghafalkan. Mungkin sibuk berapa kali dengan memaksakan diri. Padahal orang-orang seperti antum ini itu tidak perlu terlalu sulit. Ya, baca lima kali, sepuluh kali itu sebenarnya antum sudah lengket satu halaman. Tapi kenapa sulit? Kata kadang tiga ayat, ada yang belum, bahkan ada yang diantaranya belum selesai juz amma ya repot ini. coba, nah itu yang itu diantara buahnya. Antum sendiri yang menuai karena antum yang suka. Gitu. Kalau antum nggak suka nggak akan terjadi seperti itu. Hmm, ya, nah, itu sudah dijajali dengan ayat, dengan hadis, dengan kisah para ulama. Baca sendiri tafsir, masya Allah sampai terel terel <laughs> tentang ulama ini itu bagaimana mereka hirsnya terhadap ilmu, majelis ilmu, mengulang sekali kali juga di sini bagaimana seorang <clears throat> Nawawi nah, lari sambil menangis padahal diajak main sama temannya dia sendiri ingin belajar cuma memang antum yang mau itu aja yang seperti itu sesuai dengan nah, sekarang tidak antum merasakan antum yang sudah balik ya yang masih belum balik masih itu urusan orang tua mereka. Antum yang sudah balik, itu urusan antum sendiri sekarang. Nah, ya, urusan antum sendiri sekarang. Pahala antum yang dapat, dosa bagi orang yang lalai ya antum yang dapat. Kalau orang dalam keadaan antum seperti ini mestinya dalam waktu 2 3 tahun sudah selesai antum. 30 juz. Antum lebih cerdas dari Ahmad, dari Muhammad Idran. Lebih bersih orang tua antum dari mana, hmm, Lebih halal pak makanannya. Lebih banyak ibadahnya. Sodafahnya. Ya. Karena antum yang gak mau. Ustaz-ustaz mungkin udah berulang kali sudah mengingatkan. Tapi antumnya juga mau. Maunya apa? Ya, santai main. Ya, ya kan? Itu yang tertawa sembunyi itu di belakang Mamat itu. Iya kan? Nggak ya, kok nengok ke belakang malah <laughs> antum. antum sudah balik. Kalau tidak balik, anda tidak. Eman semuanya, Ya, antum perhatikanlah. Sekarang belum antum merasakan buahnya Walaupun ini ya sudah sebetulnya antum merasa kesulitan untuk menghafal itu sudah antum merasakan sendiri beratnya. Ya, Saudara. Rasain kan? Nah itu. Memang. Ya, iya, apa? Ya, tapi jemaah enggak kan? antum semuanya merubah. Kalau maunya anak, bubar semua nanti. Kalian tidak boleh keluar kecuali ahad. Siap kalian? Kalian masih senang main? Tidak boleh libur kecuali ahad. Jumat, masjid jam 10 sudah bersih. Gak siap kan? Ini tidak resmi loh. Cuma nanya aja. Gak siap kan? Makanya. Nah. Nah, itu kembalinya kepada antum yang sudah balik. Nah, yang orang tua yang yang mati yang belum balik anaknya coba. Karena maksudnya pingin yang apa namanya nantang gitu loh. Para abah. Anak paham mana anaknya anak salaf salaf itu jauh lebih cerdas, lebih pintar dan lebih bersih. Lebih pintar abi dan uminya didik anaknya, disayang masya Allah. Anak pandai mainnya kalau nggak nggak nggak sabar kayak kayu kayak tangan alhamdulillah belum 11 tahun mereka sudah bisa hafal Quran kecuali Ahmad nah, itu juga buahnya kena hmm. ada yang 8 tahun selesai Quran ada yang 10 tahun bukan nyombongan dia tapi anak berharapnya apa antum yang lebih bersih dan lebih baik mestinya lebih bisa gitu loh paham kan antum Bukan anak merendahkan rendahkan atau membanggakan diri enggak. Antum ah, mana paham gizinya masya Allah. Yang hafal 8, umur 8 tahun itu nggak pernah dapat susu Gitu. 8 tahun selesai. Belajar bahasa Arab dari menghafal Al-Quran. Seusia kalian belum pernah belajar tufah, Muhammad sudah bisa belajar kitab. Kalian lebih bisa, itu yang anak yang anak inginkan itu loh. Kalian lebih cerdas, lebih pintar. Nah, Khairul udah pernah Sampai nah. Tambah kan terus? Nah, iya. Lebih pintar dari Ahmad, lebih cerdas dari Ahmad. Hmm. Lebih bergizi dari Ahmad. Ahmad. Dari Muhammad apalagi lebih baik lah hmm. Ana wa Antum lebih banyak apa namanya? <clears throat> Cobalah. Itu bentuk tahun kita juga ya kan, satu sama lain. Ada nih iPhone-iPhone yang punya imah yang tinggi, wah daripada anu anaknya biar tak coba di rumah. Anak support, anak artinya dukung, masya Allah, anak doakan. Dan itu termasuk, ya apa namanya, nah, biar jadi pelajaran juga buat anak juga. Nah, ini tinggalin soalnya kecil-kecil masih banyak. Kira-kira siap enggak kalau misalnya mau langkah seperti itu? Oh ini berhasil, alhamdulillah. Masalah. Nah ya, itu loh. Nah tentu yang balik-balik ini loh. Mau sampai kapan terus? Ini ada yang belum. Yang balik-balik ini yang paling banyak ada sampai berapa jus? Maksudnya kan udah selesai. Masa mau tunggu 20 tahun 20 baru selesai? Bukan karena enggak, bukan karena enggak mampu. Tapi karena enggak mau. Itu yang betul ya. Antum kan sudah sering dengar, siapa yang mau pasti ada jalan. Iya kan? Sering kan dengar kan? Ya, apalagi dalam bahasa Arabnya, manjat wajar. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dah dapat. Antum punya semangat, tapi terus kemudian dikutik sedikit hilang karena apa? Di nggak dijaga. Al-Qur'an itu kan sering bilang Rasulullah menyebutkan apa dalam hadis Aisyah, Al-Qur'an itu lebih lebih cepat lepas daripada unta yang diikat. Dengan usia antum ditipu, mau dikatakan apa ya? Di oleh setan lah dunia sesuaikan dengan selera antum yang senang main hilang memang antum mau nambah mengokohkan menguatkan hafalan gitu loh yang balik balik weh yang yang belum balik karena yes, Allah sudah kita juga loh bapak abah kita juga loh kita udah mau, mau masuk sejengkal lagi udah masuk kubur ini gimana kita <laughs> nah itu Ya, antum yang balik-balik ini ya, coba. Mau siap enggak? anda bilang sama Mas Ul, udah liburnya hari Jumat aja. Eh, apa hari Sabtu, hari Ahad aja. Sudah itu Jumat di tidur malam jam 9. Nah. Atau setengah 10 paling lama. Antum siap enggak? Nah, eh, itu enggak. Nah, cobalah ya. Nah, antum yang sudah Artinya antum kalau misalnya apa mau melihat dunia luar keluar kan ada bang kita yang dekat lah sama antum di sini teman-teman antum yang mungkin pindah sudah di Jember ada yang di Balikpapan anggaplah misalnya dulu pernah bermasalah di sini tapi coba Allah selesai hafalan dia kalau antum anggap misalnya itu berdosa macam berarti kan sungguh-sungguh dia memperbaiki diri. Antum lebih bisa, banyak ustaz di sini. Juga banyak ustaz di sana juga banyak ustaz. Terus di mana konsepnya apa? <laughs> nah, nah, itu kembalinya ke antum yang sudah balik. Ya mungkin kita apa namanya juga sampaikan pada beberapa ikhwah yang jadi pembimbing antum antum yang sudah ABG ini memang nggak bisa di itu loh di diktri di ya. mereka ya, punya mau tapi kalau bagi anak sebetulnya kalau namanya masih anak masih murid di tangan gurunya gitu loh di tangan gurunya mau jadi apa apalagi yang umurnya masih usia-usia kata mereka golden age umur zahab usia emas. Ya, usia emas itu umur 3 sampai 10 tahun itu usia emas yang masuk semua kalau dia dikasih. Yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Ya, talabul ilmi fi shighar kan ya, fil hajar. Nuntut ilmu waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Kalau sudah tua seperti mengukir di atas air. Bisa berbentuk tapi hilang pak, Antum mau nunggu itu. Antum mau itu. Ya. Antum masih usia usianya masih bisa orang apa bahkan di, disebutkan dalam sebuah penelitian tentang hafalan. Antum kalau menghafal itu betul-betul menghafal itu bukan semakin ter, yani memori itu bukan semakin mampet, tapi justru bertambah. Lokus-lokus memori itu bertambah, bukan makin sempit. Apalagi bukan cuma di sini antum hafal, antum di sini. Tinggal ya, kembalinya lagi kembali ke tuh Minta kepada Allah hati-hati yang subur. Hati yang subur. Hati kan hati dalam terkait dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Hati itu kan tanah apa seperti tanah terbagi di tiga hati antum hati yang mana? Mau jadi hati yang mana? Hati yang pertama dia apa, menampung air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Hati yang pertama berarti apa? Hati yang subur, cerdas, dikasih, dia bisa mengeluarkan sekian banyak simpulan, istimbat, fawaid. Itu yang cerdas. Yang kedua, dia tidak sejarah yang pertama, tapi dia mampu untuk menampung maklumat. Cuma dia tidak pandai untuk membuat simpulan. Simbat dari yang dia miliki. Hati yang ketiga, seperti cadas hujan itu hilang lenyap atau gurun pasir yang tidak menampung air, tidak menumbuhkan apa-apa. Nah, hati antum seperti apa? Hati antum bukan hati yang ketiga. Bukan hati yang ketiga. Dan na'udzubillah. Nasallah yu'idakum. Min qalbin salis. Semoga Allah jauhkan antum dari, Allah lindungi dari hati yang ketiga. Tapi hati yang kedua atau yang pertama? Rasulullah sudah mengingatkan ihris ala mayan Awalnya apa? Al mukminul qawi ahabbu ilallah minal mukmin ad-dha'if. Wa fi kullin khairun memang. Mukmin yang kuat itu lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, walaupun dua-duanya. Antum mau jadi yang lemah atau mau jadi yang kuat? Bukan karena bukan dengan artinya antum bermati-matian mungkin apa? Bersihkan dulu hati, punya tekad dan kemauan. Itu yang penting. Semua itu nanti kalau sudah antum bersihkan hati, jauh dari maksiat, jauh dari kelalaian, mudah. Dan anak jangan berani jamin, nggak sampai dua tahun nanti sudah selesai Al-Quran. Nah, kalau kayak gini, ada yang berani nyambut tantangan anak enggak? Ada nggak yang berani nyambut tantangan anak? Kalau antum betul, betul bersihkan hati, nggak sampai dua tahun antum selesai hafalan Quran. Berani nggak? Hah? Fatin? Berani nggak? Nah, siapa yang berani? Bisa kan? Kurang dari itu, itu baru Kata kalau Syekh Mubil mana? Al-batal pendekar jagoan saya pun anak. Kalau jagoan dia akan mengatakan saya Ustaz. Bersihkan dulu hati. Betul-betul antum takar Banyak ibadah, banyak taat. Jauh dari maksiat. Tidak sampai dua tahun selesai. Yakin. Nah, cuma berani nggak? Bisa nggak? Ada yang berani tentang Antum minta hadiah apa? Mintakan sama abah, <laughs> sama Ivan. Mana pribadi juga ikut nih. Ah, siapa yang berani terima tantangan? Yang balik kok ini, yang sudah balik. Hmm. Yang balik kelas 7, kelas 7 sudah balik belum? Kelas 8 ya? Kelas 8, 9, 10, 11 ya? Nah, ada yang berani tantangan Anda? Tidak sampai dua tahun. Kalau antum betul bersihkan hati, taubat pada Allah, dari jauh dari maksiat, lalayan sungguh-sungguh tekad yang lebih kuat ya. itu tidak sampai dua tahun walaupun hafalannya sekarang mungkin baru lima juz itu bisa ngejar ada yang berani nggak ini udah berapa sembilan sebelas sembilan berani nggak Insya Allah, insya Allah takdir apa insya Allah no. Eh, taskik, eh, apa? Takwil, takik, tahqiq. Tahqiq atau ta'lim? Kalau tahqiq itu antum betul yakin dulu cara bisa. Hah? Tahqiq. Allah ibarik. Allah yu'inuk. Ah, siapa lagi? Dan berani enggak? Sallallahu alaihi Mintakan kepada Allah, Allah bantu dia. Walaupun bukan anak kandung antum. Anak cemburu, memang anak ini dengan orang-orang punya himmah tinggi. Dan anak paling tidak suka dengan orang yang merasa bisa. Dan anak selalu berharap jangan sampai kerja sama dengan orang yang merasa bisa. Pengennya anak. Sehingga terpikir selalu untuk ingin mundur. Karena anak gak pandai. Nah, Alhamdulillah sini juga nggak ada yang merasa bisa. Ya. Nah, antum ada enggak? Berani enggak tantangan? Mana? Di belakang antum mau buka kah? siapa tuh? Berani enggak? Biasanya juga orang-orang yang serius itu loh. Hah? Ada yang siap? Antum Indonesia? Udah berapa juz? Hah? Belakangnya eh, Ustaz Lutfi. Antum udah berapa juz? Sebelas. Lima? Lima. Berani nggak? Lihatnya masih gaul dia. Sulit lah. Tapi kalau yang betul-betul harta gaul pun itu, ya, biasanya orang gaul-gaul itu cerdas itu. Cuma kadang-kadang nggak mau karena lihat teman yang ini ya. Hmm. Ah, Rafif, Nah ini enggak, ini enggak belum malih ya. Nah, ah. melihat ya buat antum punya apa namanya tekad yang penting kemauan ya minta tolong pada Allah bersihkan hati jauh dan diri dari maksiat ya. berusaha terutama yang namanya jadi pandangan mata dan telinga jaga betul jaga betul Kadang-kadang kemampuan orang itu cerdasnya itu kan apa biasa ya, itu ada istilahnya kemampuan visual. Dia bisa kalau dia kita kan awal-awal dulu kan gitu juga menghafal Al-Quran itu kan kita melihat letaknya, ya kan? Itu kan itu mempermudah, mempermudah. Dia ingat tempatnya, oh di sini lantana gerah. Nanti nah, mudah dia ingat. Saya suka setelah ini. Itu kan nah, kemampuan visualnya ada. Nah ini sebetulnya itu bisa sangat membantu. Maka dan seperti ini jangan dirusak. Matanya dilepas. Nanti yang terlihat yang pakai jilbab nanti. Ya? Nah, nah itu bahaya. Dengar lagi suara. Nah. Yang kedengaran bukan hanya dengaran suara temannya ataupun dia membaca Al-Quran, tapi dengarannya kayak kayaknya ada anu ini. Ya, itu paling utama. Antum betul-betul sungguh-sungguh perbaiki diri, bersihkan hati jauh kepada dari maksiat terutama. Ya. Berbanyak amalan sunnah yang antum bisa. Ini khususnya buat mereka yang balik, yang sudah balik. Dosa dan pahala itu sudah buat antum sendiri. Ya. Eh, antum zalimi orang lain, antum kena. Hmm. Antum berbaik pada orang lain, antum dapat pahala. pahala sendiri. Nah, itu yang akan berbekas di dalam hati. Ya, itu yang akan berbekas dalam hati buat antum sendiri. Walaupun yang belum balik juga bikin salah juga, nah itu terbukti seperti itu gitu. Dan nah, tapi juga imbasnya juga hmm, ke orang tuanya. Nah, Kalau mereka baik, orang tuanya dapat pahala. Kalau mereka bijak mungkin kejelekan, yang dapat imbas juga orang tua. Artinya pembarangan banyak sebabnya. Mungkin orang tuanya dapat apa namanya <clears throat> gangguan dalam mungkin usahanya, kesehatannya, hmm. ya urusan di rumahnya bisa terjadi seperti itu. Hmm. Nah, ya yang terima nah, antum yang punya tekad ya. dan akhirnya yakin yang lain juga mungkin punya tekad tapi maka kepada ikhwah nah sama-sama kita doakan mereka mudah-mudahan Allah membantu mereka untuk nah dimudahkan oleh Allah untuk menerima ilmu dan mengamalkannya dan juga buat kita semua ya. Nasallallahu alaihi yahmabana wa yuwaffiqana lima yahibbuhu wa yarda wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta Thank you.